أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Ikhwani wa khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah Itulah yang bisa kita sampaikan Pada pembahasan kita pada pagi Pada malam ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan keseriusan kita Untuk menggali tauhid Agar semakin jelas bagi kita tauhid dan mempelajari syirik apa saja dia dan bagaimana bentuknya agar semakin mengerti kita apa itu syirik untuk kita jauhi agar kemudian terjaga amaran kita daripada syirik tersebut karena kalau syirik itu singgah di dalam amalan kita dia akan menghapuskan seluruh amal saleh yang pernah kita lakukan dia akan menghanguskan seluruh ketaatan yang pernah kita laksanakan oleh karenanya kita harus mawas diri daripada kesyirikan tersebut dan kita harus menjaga diri kita, keluarga kita daripada dosa syirik. Sehingga menjadi target utama kita di permukaan bumi adalah jauh daripada dosa syirik dan target utama kita mendidik anak-anak kita, istri kita adalah jauh daripada syirik. Itu yang target utama sekali. Karena syirik bisa menghapuskan seluruh amal saleh dan bisa membuat orang masuk neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah singgah ke surga Allah dan tidak akan pernah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang tersisa sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan. Salat memakai dasi apakah itu syirik? Kita sudah katakan tadi bahwa syirik itu adalah memberikan sesuatu yang merupakan hak Allah diberikan kepada selain Allah, baik itu orang atau itu benda. Nah, sementara sholat memakai dasi tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, tidak ada hubungan dengan memberikan hak Allah kecuali diletakkan dasi itu di depannya dan kepada dasi itu dia sujud itu baru memberikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedar dia sholat memakai dasi tidak ada hubungannya sama syirik sama sekali. Mungkin lebih dekat hubungannya kepada apakah itu baik atau tidak baik. Mungkin lebih dekat pertanyaannya kepada baik atau tidak baik. Pakaian orang muslim di dalam sholat dan muslimah adalah menutup seluruh aurat, longgar dan tidak sempit, tebal sehingga tidak transparan. Ini kategori pakaian yang terbaik dalam agama Islam. Maka pakaian yang baik itu adalah seperti yang kita katakan tadi menutup aurat, kemudian longgar tidak sempit. Kalau kita merasakan celana kita itu sempit, lebih baik dibuat yang lebih lapang daripada itu. Kemudian <clears throat> tebal sehingga tidak transparan warnanya, tidak transparan. Kemudian Syarat berikutnya adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, di dalam masalah poin ini sebagian ulama melarang katanya itu tercabuh dengan orang kafir. Itu menyerupai pakaian orang kafir. Karena dasi itu hanya kita tahu dari mereka. Bukan budaya umat Islam tapi budaya mereka. Ya, itu sebagian pendapat yang lain. Yang lain mengatakan bahwa bahwa dasi sudah membudaya hatta di tengah kaum muslimin sekalipun sehingga tidak menjadi ciri khas orang kafir lagi Wallahu alam yang terbaik adalah berusaha untuk menjauhi yang terbaik adalah berusaha untuk menjauhi wallahu alam Apakah orang kafir di yaumil mahsyar nanti tidak dihisap Apakah langsung dimasukkan neraka? Mohon penjelasan orang kafir tidak perlu dihisap. Yang dihisap itu adalah orang yang mempunyai amal faleh dan amal yang tidak faleh. Sementara orang kafir tidak ada amal faleh bagi mereka. Orang kafir tidak ada amal faleh bagi mereka. Seluruh kebaikan mereka hangus terbakar oleh kekafiran mereka sebagaimana seluruh kebaikan orang-orang yang berbuat syirik hangus terbakar oleh kesyirikannya. Bagi untuk mereka, maka untuk mereka tidak ada tidak ada hisab. Mizan hisab di yaumil masyar itu tidak untuk orang kafir. Tapi bagi orang yang punya amal saleh dan amal tidak saleh. Makanya keterangan tentang hisab di yaumil masyar faman thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, man takulat mawazinu apalagi fahuwa fi insyatir radiyah. Dia akan dalam kehidupan yang diridhoi. Wa man khaffat mawazin Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Berarti lebih berat timbangan keburukannya dan maksiatnya. naudzubillah min dzalik. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang saya ingat riwayat riwayat daripada Imam Muslim saya tidak tahu apakah oleh Imam Bukhari atau tidak karena itu pernah ada di dalam pembahasan tentang Yomil Mahsyar di soya-soya Imam Muslim dalam uh, bab akidah diterangkan bahwa Yomil Mahsyar kelak Yomil Mahsyar kelak Amir mahsyar kelak itu akan datang gambar daripada seluruh yang diibadati manusia di permukaan bumi yang batil. Ada yang menyembah matahari akan datang matahari pada hari kiamat. Dan diikuti oleh orang-orang yang menyembah matahari. Karena di dunia itulah Tuhan mereka. Datang apa saja misalnya dewa Brahma akan datang dewa Brahma itu dalam bentuk dewa Brahma yang mereka ibadati di dunia apa apa siapa dan bagaimananya Allah yang lebih tahu maka diikuti oleh penyembah-penyembah Brahma datang lagi sapi akan diikuti penyembah-penyembah sapi datang Nabi Isa dalam gambar Nabi Isa bukan Nabi Isa yang sebenarnya maka diikuti oleh penyembah-penyembah Nabi Isa begitu seterusnya dan ikuti oleh mereka diikuti oleh mereka Tuhan mereka dan semuanya membawa mereka ke neraka semuanya membawa mereka ke neraka jadi tidak pakai hisab yang kita tahu dari sejarah dari dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang kafir itu tidak pakai hisab nanti ketika dia minum masyarakat akan ada Tuhan-Tuhan mereka datang dan mereka yakin inilah yang akan menyelamatkan mereka sehingga mereka ikuti dan semua itu membuat mereka terjerumus masuk ke dalam karena semua tuan-tuan itu mengarah ke neraka. Itu yang kita ketahui dari hadis Nabi Muhammad. Sahih Muslim saya yakin. Tetapi Sahih Bukhari saya tidak tahu pasti. Ya. Wallahu alam. Dan apakah anak orang kafir yang belum balik juga masuk neraka? Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini dan yang terbaik wallahu alam ya, sebagian mengatakan masuk neraka ikut ayah-ayahnya sebagian mengatakan tidak karena mereka tidak berdosa ya dan masing-masing punya argumentasi wallahu alam bagaimana mereka kita tidak terjadi perbedaan pendapat begitu saja kita jam tadi perbedaan pendapat sebagian mengatakan tidak diadab karena mereka tidak berbuat dosa sebagian mengatakan diadab wallahu alam tapi perlu kita yakini bahwa semua keputusan Allah adalah penuh dengan keadilan. Kalau kita sewaktu membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kita membaca salawat Nabi Muhammad dan salawat Nabi Ibrahim, apakah itu yang menunjukkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang terbaik di antara nabi yang lainnya? Ya, itu yang terbaik. Yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim terjadi perbedaan pendapat. Setelah Nabi Ibrahim siapa? Terjadi perbedaan pendapat. Allah. Tapi antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tidak jadi perbedaan pendapat. Yang terbaik pertama Nabi Muhammad, terbaik kedua adalah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila kita memasuki rumah kosong yang sudah lama tidak ditunggu, perasaan kita merasa takut di dalam perasaan kita ada jin di rumah itu apakah takut seperti itu termasuk syirik Ustaz dan apakah jin mempunyai kekuatan memberikan rasa takut kepada manusia soal apakah jin memberikan kemampuan untuk memberikan rasa takut rasanya tidak karena takut itu kita sendiri ya jin baru berhasil menambah rasa takut kita kalau dia menampakkan diri atau memperdengarkan suara dia menampakkan diri atau apa Memberikan suara. Soal takut itu kan kita sendiri. Mental kita sendiri sebenarnya. Masuk ke rumah kosong, takut jin tidak bagus. Tidak baik. Ya, masuk ke rumah kosong, takut ada ular, ada yang lainnya itu wajar. Tapi takut masuk rumah kosong karena takut ada jin di dalamnya itu tidak boleh. Walaupun itu bukan syirik. Ya, walaupun itu bukan syirik tapi tidak baik. Ini batu loncatan untuk lama-lama nanti bisa lebih berbahaya. Tidak boleh. Karena perlu kita yakini gini itu ada di mana-mana. Mau di rumah kosong, mau di rumah tidak kosong, mau di lapangan bola, mau apa yang harus kita takutkan di rumah kosong dengan di rumah yang tidak kosong. Kemudian masuk ke rumah-rumah itu Baca hadis Nabi Muhammad SAW Petunjuk Nabi Muhammad Kalau kalian masuk ke dalam rumah Baca doanya Doa masuk rumah itu amas rumah kosong a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiga kali masuk soal nanti akan datang manfaat atau mudarat yang datang dari rumah kosong itu Allah yang ngatur ya tapi karena di benak kita rumah kosong biasanya rumah hantu itu yang membuat kita takut itu perasaan itu saja sebenarnya Uang selama ini kita masuk rumah kosong. Sudah berapa banyak rumah kosong kita masuki? Belum pernah lihat hantu rumah kosong. Kenapa harus takut? Kadang-kadang manusia ini tidak belajar dari realita yang ada. Dia hanya belajar daripada apa yang dilihatnya dan didengarnya. Dilihatnya di film-film maksudnya. Dan apa yang didengarnya dari cerita-cerita orang. Sementara dia tidak belajar dari realita kehidupan yang sesungguhnya. Orang berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun takut kepada hantu. Padahal selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak pernah ketemu sama hantu sekalipun. Ayo kita sekarang sudah umur kita sudah berapa sudah? Saya sudah 30. Pernah ketemuan tuh? Enggak pernah. Apa sudah berapa umur Bapak? 56. Pernah ketemuan tuh? 56 tahun nggak pernah ketemuan tuh lalu kenapa takut? Realita kehidupan menunjukkan bahwa hantu itu bukan satu yang harus ditakuti. 56 tahun kali 360 hari. Berapa harinya itu? Belum pernah ketemu hantu belum pernah ketemu yang namanya eh, pocong yang namanya ma, apa namanya gondrowo kuntilanak segala macam pernah ketemu 55 56 tahun tidakkah itu menunjukkan bahwa itu hanya obrolan-obrolan macam-macam aja gitu realitanya tidak ada ataupun ada orang yang melihat ah, buktinya dia 56 tahun belum pernah ketemu sama dia Kenapa lalu kenapa takut? Ya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya. Dulu waktu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut merukyah di SMU 6 Jondul pasca jin ngamuk di Pekanbaru, di saat jin ngamuk di Pekanbaru termasuk yang terkena amukan itu di SMU 6. Pertama mereka pakai dukun, Ikatan Paranormal seluruh Indonesia IP Ikatan Paranormal Indonesia tambah masuk IP tambah kacau sehingga pertamanya kita masuk ketika dikasih tahu kita beritahu kepada para sekolahnya Pak Samsurijal salah nama bapak itu bahwa dukun ini tidak baik Pak tidak boleh begini diajak akan mengajak kita kepada sesuatu yang tidak baik kepada kesyirikan menyembelih ini menyembelih itu dan segala macam dan kalau kita Bapak kita ingin masuk, kita tidak ingin mereka ada di sini. Karena kalau kami masuk mereka ada, ilmu kami dengan ilmu mereka berantem. Akhirnya bukan kita selamat, malah malah kami dengan mereka akan kelahi. Karena kami akan menerangkan bahwa yang mereka lakukan itu syirik. Maka kami dengan mereka nanti akan bertempur. Kalau Bapak mau, kalau kami kami bersedia membantu dengan izin Allah berusaha mencarikan solusi tapi kami tidak ingin mereka ada di sini. Tapi beliau mengatakan saya nggak bisa karena mereka sudah sudah ada diundang oleh wali-wali murid dan yang lainnya. Maaf saya nggak bisa ya udah, saya angkat kaki dan nggak nggak bisa. Tapi ternyata masalahnya makin lama makin kacau. Sehingga beliau telepon lagi, tolonglah. Sekarang saya mereka sudah putus. Saya sudah putuskan mereka karena makin kacau dan yang jadi permasalahan lagi adalah dia yang dituding kepala sekolahnya itu yang dituding sebagai otak daripada permasalahan jin yang datang di sekolah itu. Gitu akhirnya oh, telepon kita datang dengan kawan-kawan nah suatu saat ceritanya begini suatu saat ketika kita masuk setelah sholat maghrib kemudian kita langsung ke musola hidupkan kaset pengajian kaji apa Al-Quran kita keluar terdengar suara kan suara histeris di belakang sekolah sekolahnya panjang turun ke bawah bagi yang pernah tahu ke sana suara seorang perempuan teriak histeris. Ya. Teriak histeris. Tapi samar-samar. Antara iya dan tidak, tapi jelas. Saya mendengarnya sedikit jelas. Dan ada ada beberapa orang di teman anak-anak anak-anak di sana ikut. Jelas. Iya kan? Iya kayaknya Ustaz. Suruh-suruh dia kecilkan kecilkan volume volume anunya. Volume tape supaya lebih jelas lagi suaranya karena volumenya lumayan besar. Maksud saya ketika dikecilkan maksud saya itu adalah ketika dikecilkan jelas suaranya. Saya kita dan kawan-kawan ini pengen ke sana, pengen mencari di mana suara itu. Kalau ketemu orangnya kan tinggal dipegang. Ada apa Mbak nangis-nangis gitu. Ada apa teriak-teriak. Tapi ini salah paham begitu saya suruh tolong sana kecilkan, suruh mereka kecilkan. Sama orang itu dimatikan. Sama orang itu dimatikan volume apanya? Eh, kasetnya itu di kaset tilawah Al-Qur'annya itu dimatikan. Begitu mati kaset, hilang suara itu. Begitu kaset mati hilang suaranya. Yang ingin saya katakan adalah nggak perlu takut. Sebenarnya nggak perlu takut. Ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa jin ketika memperlihatkan diri yang sering kita katakan hantu, dia pun sebenarnya takut kepada kita. Oleh karena itu, seluruh jin yang menampakkan diri itu menampakkan dirinya dari jarak jauh silahkan kembalikan ingatan kita tentang cerita-cerita yang pernah kita dengar. Itu 99% dari cerita itu, jinnya itu dari jarak jauh. Dari sini ke sana, dari sini ke sana. Ada yang 100 meter, ada 50 meter, ada yang 200 meter. Pertanyaannya, kenapa dia menampakkan di dari jarak jauh? Ketika dia tahu orang yang dipermainkannya itu berani, dia punya kesempatan panjang untuk lari. Jadi dia punya kesempatan panjang untuk angkat kaki dan lari. Tapi dia takut kepada kita sebenarnya. Kalaulah dia bagak seperti bagaknya manusia dengan manusia, hancur kita dibuatnya. Kemana pergi dia aja yang kelihatan kan? Ini sudah 56 tahun hidup tak pernah ketemu dengan hantu. Kenapa harus takut dengan hantu? Jadi masuk rumah dengan keadaan seperti itu itu tidak baik. Karena kita sebenarnya kalau boleh saya mengatakan kita menafikan, menghilangkan akal sehat hanya karena cerita-cerita orang. Hanya karena cerita-cerita orang. Nah, kadang-kadang seperti ini, kalau orang takut dibilangnya itu ada ada yang nangis-nangis tadi malam. Padahal suara kucing. Orang nangis-nangis tadi malam di sebelah sana. Padahal suara kucing. Seperti itu. Ini masalah rokok ditanyakan lagi. Bagaimana berpendapat Ustaz tentang fatwa MUI yang mengharamkan rokok bagi anak-anak perempuan dan remaja tapi tidak bagi laki-laki dewasa. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu dan kita katakan bahwa sebenarnya MUI itu diam dan tidak mengeluarkan fatwa lebih baik dibanding mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena fatwanya membuat semua orang tertawa. Semua orang tertawa dilarang merokok, diharamkan merokok kepada anak-anak, kemudian wanita hamil dan di tempat umum. Itu haram. Yang lainnya tidak haram. Tolong tunjukkan saya sebuah benda dalam agama Islam haram di tempat umum, tidak haram kalau tidak di tempat umum. Tolong tunjukkan apa bendanya. Ada sebuah sebuah makanan, ada sebuah buah, ada sebuah daging. Kalau dimakan di tempat umum haram. Tapi kalau tidak di tempat umum di rumah kita saja itu halal. Tolong tunjukkan satu buah supaya bisa dikiaskan ini ke sana. Kalau kalaulah mereka memakai kias supaya dikiaskan rokok ini kepada benda itu. Tidak akan ketemu haram haram selamanya, halal halal selamanya halal di tempat umum, halal di tempat tidak umum, haram di tempat tidak umum, hal, haram juga di tempat umum. Umum Islam satu. Islam tidak pernah menimbang dengan dua timbangan. Tidak pernah menakar dengan dua takaran. Kalau orang ini takarannya ini, kalau orang ini takarannya ini, itu bohong namanya. Kalau menimbang dengan dua timbangan, menakar dengan dua takaran, itu bohong namanya. Ya, tidak boleh menakar dengan dua takaran, menimbang dengan dua timbangan, tidak boleh sama sekali. Wallahu Bolehkah kita bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup dan dengan amal amal kita yang soleh? Ini sudah kita terangkan juga pada kesempatan yang lalu <clears throat> bahwa bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup adalah dengan cara minta kepada dia agar dia mendoakan kita. Itu maksudnya. Dan itu masuk kepada poin yang kelima daripada permintaan yang dibolehkan. Bukankah di poin yang kelima daripada doa dan permintaan yang dibolehkan berdoa meminta kepada orang yang hidup yang ada di depan kita sesuatu yang bisa dia kerjakan. Maka minta kepada orang saleh yang kita anggap saleh. Sebenarnya siapa di antara kita yang lebih saleh nggak ada yang tahu. Hanya kita menganggapnya lebih saleh daripada kita. Kan gitu? Di antara kita ini siapa yang terbaik di antara kita? Nggak ada kita yang tahu. Siapa yang terbaik di antara kita sekarang gak ada yang tahu. Zahirnya memang saya yang terbaik, saya yang berbicara, saya yang guru. Zahirnya. Tetapi yang sebenarnya, siapa yang terbaik di antara kita tidak ada yang tahu. Siapa yang termulia di antara kita sekarang di sisi Allah? Tidak ada yang dan boleh jadi saya yang paling terakhir. Dari eh, pertama ini terbaik, kedua ini terbaik, ketiga ini dan saya yang paling terakhir yang terbaik di sini. Bisa jadi. Gak ada yang tahu sama sekali. Jadi hanya karena melihat zahirnya, zahirnya dia lebih soleh daripada kita, lebih mengerti ilmu syariat daripada kita. Maka kita datang kepadanya, minta dia mendoakan kebaikan untuk kita. Bukankah kita meminta kepada orang yang hidup? Jawabannya, iya. Orang hidup itu ada di hadapan kita? Jawabannya, iya. Yang kita minta itu sesuatu yang bisa dia lakukan? Iya. Karena yang kita minta kepadanya bukan supaya rezeki kita bertambah, enggak. Yang kita minta kepadanya bukan supaya kita masuk surga, enggak yang kita minta kepadanya, berdoalah kepada Allah. Berarti kita minta sesuatu yang bisa dikerjakan oleh dia. Minta sesuatu yang bisa dikerjakan oleh dia. Karena semua orang bisa ber, berdoa kepada Allah. Nah, maka inilah yang dibolehkan itu. Nah ini panjang lebar kita bahas kemarin. Ya kelihatannya memang yang bertanya ini kemarinnya absen ini. Ya Bagaimana pandangan Ustaz tentang fatwa haramnya golput? Ya, yang kemarin juga. <laughs> ya. Subhanallah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ber, tidak berbicara majelis ulama itu lebih baik dibanding berbicara. Karena kalau sudah mengharamkan sesuatu, haram tidak memilih, berarti wajib memilih. Pasti gitu kan? Atau ada yang lain nggak? Bisa nggak dipahami lain? Haram untuk tidak memilih. Berarti wajib memilih. Yang saya katakan ini benar nggak ini? Iya kan? Nggak mungkin kan haram memilih sunat eh haram tidak memilih sunat memilih bisa nggak begitu? Nggak bisa kan? Berarti kalau sunat memilih lawannya adalah makruh. Kalau mereka katakan makruh tidak memilih maka sunat memilih. Sunat hukumnya berpahala. Tapi kalau haram tidak memilih, itu artinya wajib memilih. Masalah wajib pasti ada keterangan yang jelas daripada Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita ditanya kepada oleh orang, mana dalilnya dari Al-Qur'an wajib sholat? Nah, ini dalilnya, aqimus musallah. Mana dalilnya wajib zakat? Nah, ini dalilnya, atu zakat. Mana dalilnya ajib wajib berpuasa? Ah, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Mana dalilnya wajib pergi haji? Ah, ini dalilnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Coba tanyakan, mana dalilnya wajib memilih? Enggak ketemu ayatnya nggak ketemu hadisnya. Lalu bagaimana kita akan mewajibkan sesuatu yang tidak ada satu ayat pun mewajibkan, tidak ada satu hadis pun mewajibkan. Orang yang mewajibkan memilih tidak akan bisa menyampaikan kata wajib sebelum dia berputar memberikan mukadimah panjang. Baru kemudian dia katakan oleh karena itu saya yakin bahwa ini adalah wajib pakai mukadimah panjang. Sementara Islam tidak perlu pakai mukadimah. Untuk yang wajib-wajib itu tidak perlu pakai mukadimah. Mana hukumnya wajib puasa ah, ha, ayatnya jelas. Tidak perlu pakai ngomong-ngomong kita. Gitu. Yang ngomong itu langsung Al-Qur'an. Mana hukum dalil mana dia wajib haji itu? Ya, walillahi ala nasi bayi bayi. Itu baru ayat dia ya, belum hadis-hadis Nabi banyak sekali. Tapi kalau seperti itu bisa nggak dilakukan oleh orang-orang yang mewajibkan memilih? Jadi para ulama kita tidak akan bisa mendatangkan dalil yang jelas untuk mengatakan wajib Kecuali pakai mukadimah panjang yang di dalam mukadimah itu pasti ada syubhat yang sangat banyak sekali. Ya, syubhat yang sangat banyak sekali. Jadi kita bisa menjamin bahwa mereka tidak bisa mendatangkan dalil, kita bisa jamin. Kemudian kita katakan yang kedua, Wahai ulama dengan segala penuh penghormatan Kalau anda minta dalil pelarangan Kami akan bisa memberikan segudang ayat dan segudang hadis Jadi aneh memang Sesuatu yang harus dilawan Malah disetujui Sesuatu yang harus disetujui Malah dilawan Wallahu a'lam. Tentang kebersamaan Allah karena pada waktu lalu ana berdebat dengan salah seorang kerabat tentang kebersamaan Allah dan beliau berdalil di dalam penggalan surat Al-Hadid wa huwa ma'akum aina ma kuntum tapi beliau mengatakan Allah ada pada dirinya tolong penjelasannya Ustaz Allah ada pada pada siapa pada dirinya kecil sekali Allah sementara Allah mengatakan azim maha besar dan kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kemudian Anda mengatakan Allah ada dalam diri Anda. Berarti Anda lebih besar daripada Allah. Aneh. Manusia aneh yang mengatakan Allah yang dia yakini Allahu Akbar lalu mengatakan bahwa Allah itu ada dalam dirinya. Berarti bukan Allah tidak akbar. Dia yang akbar berarti. Akbar lebih besar. Kalau Allah ada dalam dirinya berarti dia lebih besar daripada Allah. Alangkah naifnya orang-orang yang mengatakan Allah lebih kecil daripada dirinya. Jawab dengan ayat Al-Quran surat Taha. Di situ Allah menerangkan apa maksud kebersamaan. Wahwa ma'akum aina kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksud kebersamaan Allah di dalam ayat ini? Jawab dengan surat Taha. Di dalam surat Taha ayat 60 46, 45 dan 46. Di dalam ayat 45 dan 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Firaun dan mendakwahinya Berkata Nabi Musa dan Nabi Harun, "Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw Wahai Rabb kami, kami takut nanti Firaun itu melampaui batas dan membuat sesuatu yang melampaui batas menganiaya kami, mengazab kami. Dia orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia memiliki pasukan-pasukan sementara kami lemah cuman berdua. Kami takut nanti diazab oleh Fir'aun. Apa kata Allah? Qala la takhafa. Berkata Allah, jangan kalian berdua takut. Artinya, hai Musa, hai Harun, jangan jangan takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian. Sama tak dengan ayat tadi? wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia bersama kalian. Di dalam ayat ini aku bersama kalian. Di dalam ayat ini dia bersama kalian. Sama enggak? Coba lihat apa yang Allah maksudkan bersamaan di sini. Ana innani ma'akuma, saya bersama kalian, bukan berada dalam tubuh Nabi Isa. Nabi Nabi Musa bukan berada dalam tubuh Nabi Harun, tidak. Innani ma'akuma, saya bersama kalian asma'u saya mendengar apa yang kalian ucapkan dan apa yang dikatakan oleh Firaun. Aro wa aro dan saya melihat apa yang kalian kerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh Firaun. Saya lihat itu. Saya dengar semuanya, saya tahu semuanya. Dan saya bisa menolong kalian. Maka kebersamaan Allah adalah ketika Allah melihat kita, mendengar kita, Apapun yang kita lakukan Allah lihat. Apapun yang kita ucapkan dengan suara sekecil apapun Allah dengar. Inilah makna kebersamaan Allah bersama kita. Bukan Allah itu ada di dekat kita, bahkan kita yakinnya ada dalam tubuh kita. Keyakinan ini disebut dengan keyakinan hulul, Allah masuk ke dalam tubuh manusia. Berkata para ulama, orang yang meyakini Allah masuk ke dalam tubuh setiap hamba lebih kafir daripada orang Nasrani. Karena orang Nasrani hanya meyakini Allah itu masuk dalam tubuh Nabi Isa. Sementara dia meyakini Allah masuk dalam tubuh seluruh manusia. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Hanya kepada satu manusia sehingga Allah jadikan itu kafir atau dia yakini kepada seluruh Bahkan naudzubillah, mereka meyakini ke dalam seluruh tubuh manusia, ke dalam seluruh tubuh binatang. Masuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang lebih kafir daripada ini? Sehingga diceritakan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini dari kaum yutoh pernah datang ke Mekah lalu membunuh jemaah haji membenamkan mereka dalam sumur zam-zam. Lalu mengambil martil dan memukul Hajar Aswad. Saraya berkata, mana dia buruk ababil. Pemimpinnya naik ke atas tangga dekat pintu Ka'bah Saraya berkata, Ana robbu wa Rabbu ana. Sayalah Tuhan dan Tuhan adalah saya. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis tentang orang-orang yang punya keyakinan batiniah, batiniah seperti ini. Akidah-akidah batiniah seperti ini. Ada yang ketika unta mengeluarkan suaranya, ketika kuda mengeluarkan suaranya, dia mengatakan labbaika Robbi ada apa wahai Robku? Di dalam sebuah untayan syair mereka mengatakan Mal kalbu wal khinziru illa ilahuna Wa mar mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mar illa rahibu fi kanisatihi tidaklah anjing dan babi, melainkan semua itu Tuhan kita. Dan tidaklah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pendeta yang sedang beribadah di gerejanya. Semua Tuhan. Ini kata para ulama lebih kafir dari orang Nasrani. Ia berkata, "Ana Rabbu wa Rabbu ana ya laita syi'ri alladhi yu'bad." Saya Tuhan dan Tuhan itu saya. Saya nggak tahu siapa yang harus diibadati. Inilah orang-orang yang punya akidah seperti ini. Dasarnya dari sini. Dasarnya dari Allah ada di mana-mana, Allah ada dalam diriku. Ini dasar awalnya. Kemudian bergerak lebih parah lagi sampai kepada yang tadi. Sehingga katanya anjing dan babi adalah Tuhan kita. Orang Nasrani pun tidak berani mengatakan anjing dan babi Tuhan dia. Sementara orang ini mengatakan anjing dan babi Tuhan dia. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak bersama makhluknya, tidak berbaur dengan makhluknya. Allah lebih suci daripada berjamahan berjamahan tatnya dengan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala paling tinggi tidak ada lebih tinggi daripada Allah. Oleh karena itu kita ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Robku yang maha tinggi. Supaya tidak ada yang meyakini Allah itu di bawah. Kata para ulama supaya tidak ada yang meyakini Allah di di bawah. Kan buktinya kita ke bawah kan. Ketika sujud itu kita ke bawah dah. Supaya tidak diyakini Allah di bawah. Subhana Rabbiyal A'la. Maha, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tidakkah Anda membaca di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan dirinya Aliyun Allah maha tinggi Inna Allah kana aliyan hakima Allah maha tinggi Maha bijaksana Lalu kalau Anda yakini Allah ada di tubuh Anda Anda kemanakan ayat ini yang mengatakan Allah maha tinggi Hmm. <coughs> Oleh karena itu hati-hati dengan akidah seperti itu. Dan akidah seperti ini banyak di zaman kita sekarang. Banyak orang meyakini Allah ada di mana-mana. Itu salah luar biasa. Itu salah luar luar biasa. Karena kalau Allah ada di mana-mana, maka Allah ada di tempat-tempat yang kotor sekalipun. Allah ada di sana. Kamu hai manusia, kamu hai manusia Manusia kotor, penuh dengan maksiat. Dan diri Anda kotor, penuh dengan kotoran dalam perut Anda. Tapi Anda yang kotor ini tidak mau setiap hari, setiap malam ada dalam safety tank. Mau tidak? Tidak mau kan? Mau tidak setiap hari ada dalam tong sampah? Mau tidak? Tidak mau. Mau tidak setiap hari ada dalam lumpur? Tidak mau. Anda mengatakan Allah ada di mana-mana. Apa maknanya? Kalau tidak mencakup yang tadi. Jadi Allah tidak tidak di mana-mana, namun Allah bersama. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya adalah Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui segala-galanya. Apa hukumnya seorang pemuda membonceng seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia dengan naik sepeda motor dan pemuda dengan nenek tersebut tidak mahram? Kenapa dibonceng nenek ini? Darurat, tertabrak, tidak ada lagi yang bisa menolong selagi dari Anda, silakan. Apa alasan membonceng nenek itu? Tetangga. Jangan. Sesuatu yang bersentuhan antara laki dan perempuan jangan. Tapi kalau menolong tidak apa-apa tanpa bersentuhan. Ya. Tapi kalau sepeda motor itu bersentuhan, berbahaya. allah Jangan. Saya belum mengerti tentang hadis bahwa Rasulullah melarang Fatimah anaknya memakai gelang emas karena nanti di akhirat kiamat akan dipakai gelang dari neraka. Pertanyaannya, apakah setiap wanita dilarang memakai gelang dari emas? Apa hukumnya Ustaz? Apakah makna dari hadis tersebut? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bolehkah wanita memakai emas atau tidak? Bukan satu pendapat para ulama. Jadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW melarang Fatimah memakai memakai gelang dari emas teraya berkata kenapa kalian eh, kira-kira tidak pantas bagi keluarga Muhammad untuk membiarkan kalian mengambil gelang dari api dan meletakkan di tangannya itu yang dijadikan dalil sementara yang membolehkan berdalil dengan dengan dalil-dalil yang lain yaitu ketika Nabi SAW memegang sutra dan emas dan mengatakan bahwa dua jenis benda ini haram untuk lelaki daripada umatku halal untuk wanita dan kemudian dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak ketika Nabi bercerita kepada kepada kaum wanita bahwa mereka banyak yang masuk neraka oleh karena itu tamilah diri neraka berinfaklah lalu di situ dikatakan bahwa wanita itu menyedekahkan kalungnya menyedekahkan banyak anting-antingnya ya kan dan ini menunjukkan bahwa emas dipakai dan cerita bahwa Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung di perperangan sehingga Nabi SAW menyuruh sahabat mencarinya ternyata kalung itu ada di perut unta di bawah unta menunjukkan bahwa Aisyah memakai kalung radhiyallahu anha nah hal dalil yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat namun pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama adalah bahwa itu dibolehkan. Namun Nabi SAW ingin tawaduk di keluarganya. Sehingga takut bahwa dermah ini akan membuat keluarganya menjadi sombong, kemudian lupa diri, dan itu membuat mereka masuk neraka. Itu taujih daripada hadis ini. Adapun sebagian ulama mengatakan hadis ini harus lebih kuat daripada itu, dan ini hadis ini menyatakan karena Ada juga yang berpendapat seperti itu. Di dalam Al-Quran terdapat nama-nama surat seperti surah Al-Baqarah, At-Taubah, Yusuf, An-Nur, Luqman, dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan nama-nama surat tersebut? Dan berdasarkan apa nama-nama surat tersebut diberikan? Di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Yang hal yang seperti itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Tapi apakah semuanya saya juga tidak tahu persis. Ya. Tapi yang jelas adalah itu adalah sepakatan para sahabat untuk menamakan itu. Sebahagiannya ada kita baca hadisnya. Seperti surah Al-Baqarah itu ada dalam hadis. Surah Ali Imran di dalam hadis. Surah ini ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surah An-Nisa dan yang lainnya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah seperti semuanya itu pakai hadis saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti adalah itu kesepakatan seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Qur'an sesuai dengan surah-surahnya. Dikumpulkan menjadi satu. Ya. Kemudian di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kesepakatan para sahabat pastilah sahabat itu berbuat berlandaskan apa? Keterangan yang ada. Sebagian yang ada seperti yang saya katakan tadi namun saya tidak bisa meyakini, tidak bisa mengatakan semuanya berasal dari hadis karena ilmu saya belum cukup untuk sampai ke sana ya dan hal-hal yang seperti ini lebih baik antum tanyakan kepada orang lebih mengerti Al-Qur'an tentang gimana ini ya, dan antum tanyakan di pelajaran di hari Rabu malam apakah nama-nama surat itu semuanya datang dari hadis Nabi atau tidak atau ada yang dari ijma'nya para sahabat kesepakatan yang ada di tengah para sahabat Allahu alam silakan menghalalkan anjing. soal perbedaan pendapat apakah daging anjir itu halal atau tidak halal memang ada perbedaan pendapat kalau kita ingin menggali perbedaan pendapat ya ada perbedaan pendapat tapi perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat tidak semuanya dikatakan perbedaan pendapat tidak semuanya dikatakan khilafiyah sampai pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang kuat pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang kuat juga. Baru kemudian dikatakan ini khilafiyah, khilaf para ulama di sini. Soal tadi misalnya masalah boleh tidak wanita memakai emas? Ada hadis-hadis yang mengatakan bisa dipegang bahwa itu tidak boleh. Dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa itu boleh. Maka terjadi di sini perbedaan karena masing-masing mempunyai argumentasi dari hadis yang kuat. Sementara kalau sekedar berbeda pendapat saja, ada memang tapi apakah itu dikatakan khilafiyah? Satunya disertai oleh hadis-hadis yang jelas akan keharaman anjing, satunya tidak ada keterangan sama sekali. Bahkan dia mengatakan halal begitu saja. Dengan dalil tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan katanya. Padahal banyak hadis-hadis ya yang mengharamkan. Di antara hadis yang mengharamkan Allah melarang melarang kalian memakan hasil penjualan anjing dan kucing. Allah mengharamkan kalian mengembangkan hasil penjualan anjing dan kucing. Apa maknanya kalau bukan haram daging anjing? Kalau kita jual anjing kemudian uangnya nggak boleh kita makan. Hati-hati kalau kita punya keluarga hobinya memelihara kucing-kucing indah, cantik kemudian dijual. Itu nggak boleh haram untuk memakan hasil penjualannya. Kan ada kan? Mahal kucing ini bisa 6 juta atau 7 juta ini. nggak boleh. Ya. Jadi kalau sekedar dikatakan perbedaan pendapat, ya ada perbedaan pendapat. Tapi apakah itu disebut khilafiyah? Yang satunya pakai dalil yang kuat, yang satunya tidak ada dalil sama sekali. Bah, malah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita perlu tahu bahwa yang mengatakan hal itu adalah seorang ulama yang terkenal. Namun manusia punya kelemahan. Sehingga berkata para ulama, kalau Anda mengumpulkan kesalahan pendapat orang-orang saleh, ambil pendapat yang salah dari orang ini, ambil pendapat yang salah dari orang ini, ambil pendapat yang salah dari orang ini. Nah, orang soleh semuanya, tapi masih orang soleh mempunyai, mempunyai kesalahan pendapat kan? Itu yang kita cari. Wah, wow, Ustaz ini membolehkan ini, ambil. Ustaz ini membolehkan ini, ambil. Padahal dia salah berpendapat. Kesalahannya berpendapat, ambil. Maka akan akan Anda akan menjadi orang yang paling fasik di permukaan bumi. Anda akan menjadi orang paling fasik di permukaan bumi. Ada ulama yang membolehkan daging babi, daging anjing. Maka kita harus makan daging anjing, daging anjing. Karena ada ulama yang membolehkan. Tidak seperti itu orang hidup seorang mukmin. Ya. Yang harus dia diakui adalah Al-Quran dan bukan perkataan orang. Nah ini yang sekarang ini sedang ditebarkan di IAIN. Iya. Anda tidak boleh pendapat ini. Masih banyak pendapat-pendapat lain. Lalu dibentangkanlah pendapat orang yang aneh-aneh. Tanpa dalil. Hati-hati itu yang mereka sebut dengan sekarang pemahaman pluralisme apa? Flu apa? Pluralisme. Ya, lidah pun saya pun payahnya ucapannya. Sehingga ketika mereka katakan jangan terpaku dengan pendapat ini, masih banyak pendapat lain. Mereka tebarkan pendapat Jahmiyah, pendapat Syiah, pendapat Batiniyah, pendapat Asy'ariyah, pendapat Khawarij, pendapat Iya, Mu'tazilah banyak pendapat. Kenapa harus ini aja dipegang? Saya ambil pendapat sesuai dengan Ini juga ulama terdahulu. Subhanallah. Kalau orang-orang saleh Keterle keteledoran mereka dan ketergelinciran pendapat mereka kita ambil, kita menjadi orang paling fasik. Bagaimana kalau yang ditebarkan adalah pendapat orang-orang yang memang sudah dicap oleh para ulama sesat? Mau jadi orang paling sesat di permukaan bumi? maka akan ketemu maaf orang-orang yang keluar dari sana yang tidak dibimbing oleh ilmu yang hak betul-betul murni keluar sana pendapatnya aneh-aneh belum lama ini belum sampai seminggu dari sekarang seorang dokter dari sana dari tamatan sana mengatakan di masjid diadukan kepada saya di pengajian dia mengatakan tidak boleh umat Islam meyakini Nabi Isa turun di akhir zaman. Karena kalau diyakini Nabi Isa turun di akhir zaman, berarti dia meyakini Nabi yang terakhir Nabi Isa dan bukan Nabi Muhammad. Dan dia mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Adakah pendapat Nabi Isa daripada ini? Kalau dia dikeluarkan oleh anak tamat man, mungkin kita masih maklum lah tapi dikeluarkan oleh seorang doktor yang diyakini dari Fakultas Ilmu Agama Indonesia. Doktor hanya nyeleneh-nyeleneh ya. Silakan antum baca buku ada pemurtatan YIN penuh dengan argumentasi dan bukti bahwa terjadi hal yang aneh-aneh di sana. Ya. Ada di Solo, di, Mal di Malang apa di Solo saya tidak paham kalau tidak salah salah satu di antara dua kalau nggak di Solo nggak di Malang itu ditulisnya di kertas itu kalimat Allah oleh dosennya ini kalimat-kalimat seperti ini kalau kita yang nulisnya itu tidak perlu dimuliakan kalau kita yang nulisnya yang perlu dimuliakan itu Allah yang sesungguhnya kalau Allah yang di kertasnya nggak perlu dimuliakan buktinya taruhnya di bawah diinjak-injak pakai kakinya pakai sepatunya kalau ini harus mulia dan kemudian menghinakan hal yang seperti ini akan mengundang murka Allah dan azab Allah, mana azab Allah itu datang? Yang harus dimuliakan itu Allahnya. Adapun ini tulisan manusia ini. ini tulisan manusia. Kertasnya datang dari Malang. Kertasnya datang dari Solo, Yogyakarta, kertasnya ini. Tinta-tinta untuk membuatnya keluaran Jerman misalnya, keluaran Amerika, keluaran Cina dan yang lainnya. Tidak perlu harus dimuliakan. Ya, tulisan Allah dibuatnya di kertas, taruhnya di bawah dihijab pakai pakai sepatunya. Hal-hal yang seperti ini aneh-aneh manusia-manusia yang aneh-aneh. Memang kita tidak ragu lagi bahwa itu adalah senjata umat umat-umat di luar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kalau boleh memilih sekolah di sana dibanding sekolah di matematika, belajar matematika aja lah. Daripada belajar di sekolah yang aneh-aneh seperti itu dan kita banyak ceritalah orang-orang yang di sini, di sini, di sini yang nggak jauh dari sini. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan rukun iman yang keenam, takdir itu banyak. Tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijadikan materi wajib dalam pelajaran di kampus katanya. Materi wajib. Dia diajarkan oleh orang-orang terkenal sebagai dai dia bukan baru dari mana-mana. Ini masih ada pertanyaan satu lagi, Pak. <coughs> ya. Diriwayatkan dan riwayatnya Sa'ih Ibnu Umar radhiyallahu anhu. <coughs> beliau kalau pergi bersafar beliau pegang jenggotnya yang lebih daripada satu genggaman beliau potong. Di sini salah, Pak yang dibawa ini beliau kota menyinggapnya. Itu riwayat daripada Abdullah bin Umar dan riwayatnya sahih. Lalu apakah riwayat yang seperti ini menandakan bahwa itu ijma itu ya? Kalau ijma tidak. Kalau ijma pasti tidak. Karena yang lain juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Namun amalan seorang sahabat, amalan kalau terbukti riwayatnya sahih diamalkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi dalam perkara-perkara yang zahir dan tidak ditemukan orang lain mengingkarinya maka itu menandakan bahwa amalan tersebut suatu hal yang lumrah dan sah untuk terjadi sahnya sah ya kan Umar Ibnu Umar melakukannya dan tidak ditemukan adanya seorang sahabat yang memaki dan marah-marah kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menandakan bahwa pekerjaan itu sah dan Ibnu Umar seorang Ibnu Umar tidak akan mungkin berani melakukan itu. Kalau dia tidak tidak tahu bahwa itu boleh dalam syariat Islam dan dia tidak tahu bahwa itu boleh dalam di, semasa hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak boleh juga ya. Kita meyakini bahwa wajib dilakukan hal yang seperti itu. Ada orang yang punya pendapat orang yang punya jenggot itu lebih daripada satu jengkal wajib dipotong di bawahnya. Yang lebih daripada satu satu jengkal. Ada yang mengatakan wajib. Ini juga tidak tidak baik. Ya, pendapatnya terlalu keras. Keras maksudnya seorang Ibnu Umar yang melakukan sementara yang lain tidak ada riwayat atau ada beberapa riwayat sahabat sudah mengatakan itu wajib. Ini Allah alam terlalu pendapatnya. Kalau untuk mengatakan boleh karena ada riwayat yang menerangkan para sahabat melakukannya, ya kita bisa terima. Tapi wajib wajib seperti itu maka ini agak sedikit berlebihan wallahu alam. Jadi menandakan boleh. Kalau ijma tidak, ijma itu harus dilakukan oleh banyak sahabat dan tidak ada yang mengingkari. Wallahu alam. Silakan, Pak. Ya. Bukan. Hmm. Iya. Pembunuh Dajjal menghancurkan salib dan membunuh babi. Ya. Dan dia yang membunuh Nabi Isa itu membunuh Dajjal alaihissalam. Eh, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dia yang akan membunuh Dajjal nanti. Nabi Dajjal itu selalu lari menghindar dari Nabi Isa alaihissalam. Begitu dia ketemu dengan Nabi Isa, dia langsung mencair. Gitu. Jadi bukan dibunuh pakai pedang. Dajjal itu mencair. Wallahu alam seperti apa. Pokoknya disebutkan dalam riwayat mencair. Seperti apanya nanti lah. Jangan tambah-tambah lah pokoknya mencair dan selesai. Bukan sebagai nabi. Dan Nabi Isa di permukaan bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad berkata, "Wallahi law kana Musa hayyan Demi Allah kalau Nabi Musa pun hidup sekarang, mawasi'ahu illa tibai. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa selain mengikuti aku. Jadi Nabi Isa turun bukan untuk membawa syariat lama, akan tetapi menjalani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar saja di permukaan bumi. Dan itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dan hampir seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkannya. Hampir seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkannya namun dikatakan oleh dokter tadi tidak benar itu. Subhanallah. Ya, tidak benar itu subhanallah. Aneh. Dan termasuk yang mengingkari turunnya Nabi Isa di akhir zaman, Ibu Irene. Ibu Irene termasuk yang mengingkari keberadaan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Hati-hati. Saya langsung membaca dari buku beliau. Ya, beliau tidak setuju dengan keyakinan adanya e, turunnya Nabi Isa di akhir zaman.